hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau ya, memulai pembahasan yang baru yang ada dalam Alfiyah Ibnu Malik di mana beliau memasuki pembahasan mengenai nakirah dan ma'rifah yaitu pembahasan mengenai isim nakiroh, dan isim ma'rifah. Dan di sini kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait yang ke-52 dan 53. Di mana beliau rahimahullahu taala mengatakan nakiratun qabilu al-mu'athira yang namanya nakirah ya atau isim nakirah adalah isim yang menerima al. Namun al tersebut itu adalah al yang muathir. Artinya al yang memberikan pengaruh. Nah, apa pengaruhnya di sini? Ya isim nakirah ketika menerima al, ya maka isim tersebut akan menjadi ma'rifah. Ya, jadi selama isim tersebut itu dapat menerima al yang memakrifahkan, maka itu adalah isim nakiroh. Awaki'un mauqi'ama qad dzukira. Ya, atau yang dinamakan isim nakiroh itu adalah isim yang menerima atau menempati kedudukannya apa yang telah disebutkan sebelumnya. Artinya, isim tersebut itu menempati kedudukan isim yang dapat menerima al yang muathir tadi. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian, wa ghairuhu ma'rifatun kahum dan selainnya, artinya selain isim yang disebutkan sebelumnya, yaitu isim nakirah, itu dinamakan sebagai isim ma'rifah. Ya, artinya kalau tidak nakiroh itu pasti isim itu ma'rifah. Maka wa ghairuhu ma'rifatun. Kahum wadhi. Ya, contohnya itu adalah hum. Pertama hum. Ya, jadi ya contoh yang ma'rifah itu pertama ke hum. Ya, seperti hum. Hum itu mewakili domir. Mewakili domir. Dan domir di sini yang digunakan adalah hum. Ya, mereka laki-laki. Maka hum ini adalah isim ma'rifah. Kemudian the Ya, di ini mewakili isim isyarah. Yang mewakili isim isyarah. Kemudian wahinda wabani wal ghulami walladhi. Ya, kemudian contoh ma'rifah yang lain adalah hinda. Ya, hinda dari Hindu. Atau ada juga yang membacanya Hindun. Ya, ada yang membacanya munsorif atau ghairu munsharif. Nah, Hindu ini itu dari eh, perwakilan al-alam nama orang ya, atau nama. Ya, al-alam itu juga adalah isim ma'rifah. Tadi isim isyarah juga isim ma'rifah. Kemudian wabni ya wabni. Nah, ibni ini adalah yang dimudof dimudofkan kepada ma'rifah yaitu domir. Nah ini juga adalah termasuk eh, ma'rifah karena dimudafkan kepada yang ma'rifah. Kemudian wal gulami Ya tadi ibni anak laki-laki saya, kemudian al gulami Ya al gulami Anak laki-laki atau ya pelayan. Ya maka ini termasuk dalam isim ma'rifah ya karena dia menerima al. Kemudian walladhi ya dan contoh yang berikutnya adalah alladhi yaitu isim mausul. Isim mausul. Maka baik hum, di hinda, kemudian ibni, kemudian al-gulami, dan alladhi itu semuanya merupakan contoh-contoh dari isim ma'rifah yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan ya judul untuk sebab dua bait ini. Di mana beliau memberikan judul Ta'rifun nakirati wa aqsamul ma'arifi yaitu definisi atau pengertian dari nakiroh dan juga jenis-jenis dari ma'rifah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, alismu qismani. Ya isim itu ada dua macam. Ya karena pembahasannya dari nakiroh dan ma'rifah, maka isim dilihat dari nakiroh atau ma'rifahnya itu dibagi menjadi dua jenis. Al-awwalu yang pertama nakirotun, ya, yaitu nakiroh. Apa itu nakiroh? Ya, apa itu nakiroh? wa hiyasmun yadullu ala syai'in wahidin. Ya. Nakirah itu adalah isim yang menunjukkan akan sesuatu yang tunggal. Walakinnahu ghairu muayyanin. Akan tetapi, ya isim tersebut ghairu muayyanin Artinya tidak menentukan atau tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ya, tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Nah, ini ciri yang uh, utama. Mislu contohnya jaa tolibun. Jaa tolibun. Telah datang seorang pelajar. Maka kata tolibun ini adalah isim nakiroh. Dia menunjukkan sesuatu yang tunggal. Akan tetapi, kata tolibun tersebut itu tidak menunjukkan sesuatu atau seorang pelajar yang tertentu. Ya, tidak merujuk kepada Umar atau tidak merujuk kepada Muhammad, ya Amir, atau Budi, siapapun itu. Jadi hanya mengatakan telah datang seorang pelajar. Nah, talibun di sini tidak ya, menentukan atau tidak menunjukkan pelajar tertentu. Atau contoh yang lain, kodima doifun. Ya, telah datang seorang tamu. Maka kata doifun di sini, ya tamu ini itu juga tidak menunjukkan akan seorang tamu tertentu. Ya, maka ini adalah yang disebut dengan nakiroh. Wan nakiratu nau'ani. Dan yang namanya nakiroh itu ada dua macam. Al-awalu, macam yang pertama, ma yaqbalu al. Ya. Yaitu isim nakiroh yang dapat menerima al. Ya, dapat menerima al. watu tu'athiru fihi ta'rifah ya wa tu'athiru fihi ta'rifa dan al tersebut yaitu athiru ini domirnya hiya ini kembalinya ke al kemudian fihi itu domir haknya kembali kepada ma ya jadi al tersebut itu dapat memberikan ya pengaruh ke dalamnya yaitu ke dalam yang dimaksud tadi isim yang menerima al tadi ya atau mudahnya al tersebut itu dapat memberikan pengaruh kepada isim nakirah. Apa pengaruhnya? At-ta'rifa. Yang memberikan pengaruh sehingga isim tersebut menjadi ta'rif atau ma'rifah. Mithlu, contohnya apa? Kitabun. Ya, kitabun. Kata kitabun itu adalah isim nakiroh, yaitu ya sebuah buku. Dan buku ini tidak menunjukkan buku tertentu. Demikian juga rojulun. Ya, rojulun itu artinya seorang laki-laki, itu juga tidak menunjukkan akan seorang laki-laki yang tertentu. Namun dua kata ini, kitabun dan rojulun, itu merupakan isim nakiroh yang dapat menerima al ya dapat menerima al. Yang al tersebut itu dapat memberikan pengaruh sehingga isim nakiroh tadi itu menjadi ma'rifah. Sehingga bagaimana? Ya takulu engkau katakan arrojulu rajulu syuja'un. Ya, laki-laki tersebut itu pemberani. Maka ketika rojulun menerima al menjadi arrojulu Nah, laki-laki itu itu sudah tertentu. Ya, kita baik pembicara maupun pendengar sudah mengetahui siapa lelaki yang dimaksud. Ya, maka laki-laki tersebut ya sudah menjadi ma'rifah ini itu pemberani. Atau kalau misalnya kitabun menjadi alkitabu nafisun. Ya, kitab tersebut ya sangat bernilai. Maka al di sini ya itu membuat kita pun menjadi ma'rifah. Ya baik pembicara maupun pendengar mengetahui ya kitab mana yang sedang dimaksud dalam pembicaraan ini. Ya. Jadi e, rojulun dan kita pun adalah contoh dari isim nakiroh yang dapat menerima al di mana al tersebut dapat memberikan pengaruh ya sehingga isim nakiroh tadi menjadi ma'rifah. Athani yang kedua, ma yaqa'u mauqi'ama yaqbalu al. Jenis nakiroh yang kedua itu adalah ya isim yang dapat menempati kedudukan isim yang dapat menerima al. Ya, maksudnya bagaimana? Artinya secara asalnya isim tersebut sebetulnya tidak dapat menerima al. Akan tetapi dia dapat menempati kedudukan suatu isim yang dapat menerima al. Ya, akan lebih mudah kalau kita lihat di contoh mithlu dhu bimakna sahibin. Ya, contohnya itu adalah dhu ya yang memiliki makna sahibin atau sahibun ya pemilik nahwu contohnya ja'adzu ilmin ja'adzu ilmin telah datang ya seorang ya pemilik ilmu atau seorang yang berilmu ai sahibu ilmin ya jadi zu ilmin artinya sahibu ilmin seseorang yang memiliki ilmu atau seseorang yang berilmu. Fadhu nakirotun. Maka kata dhu di sini itu adalah nakiroh. Wahia la taqbalu al. Dan dhu di sini itu adalah nakiroh yang tidak dapat menerima al. Ya kata dhu itu tidak dapat kemasukan al. Lakinnaha waqi'atun mauqi'ama yaqbalu al. Akan tetapi kata zu di sini itu menempati kedudukan suatu isim yang dapat menerima al. Nah, apa isim tersebut? Wa huwa sahibun. Yaitu kata sahibun. Nah, sahibun kita mengetahui itu adalah isim nakirah yang dapat menerima al. Ya, jadi walaupun zu itu tidak dapat menerima al secara zatnya, akan tetapi dia bermakna sahib. Maka dia dapat menempati kedudukan kata sahib yang sahib tersebut dapat menerima al. Kemudian al qismuthani ya jenis yang kedua ma'rifatun. Ya jenis kata yang kedua tadi adalah nakiros sekarang adalah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Wahiyasmun yadullu ala syai'in wahidin muayyanin. Yaitu isim yang menunjukkan akan sesuatu yang tunggal dan tertentu. Ya, itulah yang disebut dengan ma'rifah. Tadi nakiroh itu belum tertentu atau tidak tertentu, ya ghairu muayyanin, kalau ma'rifah ini adalah muayyanin, artinya tertentu. Mislu anta mukhlisun. Engkau adalah seorang yang tulus. Maka kata anta di sini, ya domir anta, itu adalah ma'rifah. Mengapa? Karena ini menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ya, siapa yang tertentu tersebut yaitu lawan bicara saya ya seorang laki-laki. Maka menjadi anta mukhlisun. Sehingga kata anta ini itu baik uh, orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan sama-sama tahu ya sama-sama mengetahui siapa yang dimaksud yaitu lawan bicara dari orang yang berbicara ya seorang laki-laki Ya, maka ini adalah eh, isim yang ma'rifah. Wal ma'rifatu nau'ani. Ya, dan ma'rifah eh, itu ada dua macam. Ada dua macam. Al-awwalu, ya macam yang pertama, ma la yaqbalu al. Ya yaitu isim ma'rifah yang tidak dapat menerima al. Ya, tidak dapat menerima al. Wala yaqa'u mauqi'ama yaqbaluha. Ya, dan pertama tidak dapat menerima al dan juga tidak menempati kedudukan suatu kata yang dapat menerima al juga. Ya, ini seperti contoh yang nakiroh tadi. Nahwu ja'a aliyun. Ja'a aliyun. Telah datang Ali. Nah, Ali ini adalah ma'rifah. Karena dia adalah alam, nama. Dalam hal ini adalah nama orang. Dan kata aliyun itu adalah ma'rifah yang tidak dapat menerima al. Ya sampai titik ini, ya kita cukup menerima hal tersebut. Nanti akan ada pembahasan yang lebih lanjut ketika ya, pembahasan mengenai alam. Ya. Athani yang kedua, ma yaqbalu al. Ya. Yaitu isim ma'rifah yang dapat menerima al walakinnaha la tu'athiru fihi ta'rifa. Ya. Akan tetapi al tersebut itu tidak memberikan pengaruh berupa ta'rif. Ya, tidak memberikan pengaruh berupa pemakrifahan. Ya, karena isimnya ini itu sudah ma'rifah. Walaupun kemudian kemasukan al, Ya, tidak mungkin karena sudah ma'rifah ya tidak akan dima'rifahkan lagi. Mithlu contohnya Abbasun. Ya Abbasun ini juga e, nama orang. Ya, dan Abbasun termasuk dari isim ma'rifah yang dapat menerima al. Fanaqulu ya maka kita katakan ya atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi fatakulu ya maka engkau katakan ja'al abbasu telah datang al abbas ya al abbas itu juga nama orang ya kita mendapati ya beberapa orang ya kalau misalnya kita melihat sirah misalnya itu ada yang namanya al abbas maka lakinnaha ghairu mu'arrifatin. Akan tetapi al yang ada pada al-Abbas itu tidak membawa e, makna e, ta'rif, artinya tidak membawa pengaruh ta'rif. Karena al tersebut bukan mu'arrifah, bukan sesuatu yang memarifahkan, Ya, karena Abbas sendiri sudah ma'rifah li'annahu ma'rifatun bil alamiyati. Karena kata Abbas tersebut itu sudah ma'rifah karena alamiyah. Karena itu adalah nama. sayati dzalika insya'allahu fi babihi. Ya dan akan datang penjelasan mengenai hal tersebut ya insya'allahu di dalam babnya. Ya, jadi untuk tahap ini kita cukup memahami bahwa ada ma'rifah yang dapat menerima al dan ada ma'rifah yang tidak dapat menerima al. Wal ma'arifu sab'atun. Dan isim yang ma'rifah itu ada tujuh. Ya, atau ma'rifah itu ada tujuh. Ya. Yang pertama, ya al-awwalu atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi wal ma'arifu sab'atu akasamin Ya dan yang ma'rifah itu ada tujuh macam. Ya, berarti al-awwalu. Berarti yang pertama al-awwalu ad-dhamiru. Ma'rifah yang pertama itu adalah domir. Apa contohnya? Mislu, ana, anta, huwa. Ya, contohnya itu adalah ana, ya, saya, anta, engkau seorang laki-laki, huwa, dia seorang laki-laki. Wa huwa a'raful ma'arifi. Dan domir itu merupakan ya, isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Ya, jadi paling ma'rifah. A'raful ma'arifi. Wa asyadduha tamyizan. Ya. Dan paling kuat pembedaannya. Ya, paling kuat dalam membedakan sesuatu. Ya, karena hakikat dari isim ma'rifah itu adalah untuk menentukan sesuatu, artinya membedakannya dari yang lain. Nah, domir itu adalah termasuk yang asyad tuha tamyizan. Ya, yang paling kuat dalam membedakannya. Li musammahu, terhadap yang dinamakannya, artinya yang disebutkannya. Artinya yang dimaksudkan dengan domir tersebut, itu adalah asyad tuha tamyizan. Ya, yang paling kuat dalam membedakannya ba'da lafdil jalalati wa dhamirihi. Ya. Ya, ba'da lafdil jalalati Allah wa dhamirihi. Jadi domir itu adalah ma'rifah yang paling ma'rifah, namun setelah lafdul jalalah. Ya, setelah nama Allah dan semua domir yang kembalinya kepada lafdul jalalah tersebut. Ya, karena lafdul jalalah Allah itu adalah yang paling ma'rifah. Nah, setelah itu adalah domir. Kemudian yang kedua, al al-alamu. Ya, yang ma'rifah yang kedua, ma'rifah yang kedua itu adalah alam. Mithlu contohnya Khalidun Zainabu Makkatu. Ya, Khalidun itu adalah nama seorang laki-laki, Zainabu itu nama seorang perempuan, Makkatu itu adalah nama kota. Maka ketiga kata ini ya masuk dalam kategori al-alam yaitu nama. Atsalitsu yang ketiga ismul isyarati. Yang ketiga adalah isim isyarah. Mislu contohnya hadza ya hadza itu adalah contoh hadza ini itu adalah untuk menunjukkan ya ini artinya sesuatu yang dekat. Ya dan untuk menunjukkan muzakkar tunggal. Kemudian hadhihi ya hadhihi itu adalah juga menunjukkan sesuatu yang dekat tapi untuk muannats tunggal. Kemudian haulai itu juga untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, ya, namun untuk jamak. Ya. Maka isim isyarah ini, yaitu contohnya hadza, hadhihi, haulai, semuanya adalah ma'rifah. Ar-rabi'u yang keempat, ismul mausuli yaitu isim mausul. Ya, atau yang lebih tepat sepertinya yang diciptakan dari Ibnul Jauzi yaitu uh, mausul itu menjadi uh, naat untuk isim. Jadinya alismul mausulu. Ya di sini kan idofah ya ismul mausuli. Tapi wallahu a'lam yang lebih tepat yang diceritakan dari Ibnu Jauzi yaitu alismul mausulu. Ya, alismul mausulu. Ya, isim mausul. Mithlu contohnya alladhi. Ya, alladhi. Nah, alladhi itu untuk ya muzakkar tunggal. Kemudian allati Ya, allati itu untuk muannats tunggal, kemudian di sini alladzina itu untuk jamak mudzakkar. Kemudian al-khamisu yang kelima al-mu'arrafu bi al. Ya, yaitu eh, suatu kata yang dimakrifahkan karena adanya al atau karena kemasukan al. Mislu contohnya alkitabu atau libu, Yaitu kata alkitabu, ya, sebuah atau buku tersebut dan atau libu pelajar tersebut. Dan ini tadi telah berlalu bahwa uh, suatu kata atau isim yang nakiroh itu dapat menerima al yang karena al tersebut maka kata tersebut itu menjadi ma'rifah. Asadisu yang keenam al lima lima'rifatin. Suatu kata yang diidofahkan kepada ma'rifah ya atau menjadi mudhaf, mudhaf ilaihnya itu adalah ma'rifah. Ya maka ini pun masuk dalam definisi atau kelompok ma'rifah. Mislu contohnya kitabi jadidun Ya, buku saya baru. Maka kata kitabi, perhatikan. Ya, kitabi tadinya asalnya kitabun. Itu nakiroh. Tapi kemudian di, dia diidofahkan kepada isim ma'rifah. Apa itu? Yaitu domir. Ya, ya mutakallim. Menjadi kitabi. Maka kitabun yang tadinya ma'rifah itu karena diidofahkan kepada Maaf, kita kitabun yang tadinya adalah nakiroh, ya, kemudian diidofahkan kepada yang ma'rifah yaitu domir, maka dia menjadi ma'rifah juga. Kemudian, kalamu aliyin balighun. Ya, kalamu aliyin balighun. Ucapan Ali atau perkataan Ali itu balir atau fasih Ya. Maka kalamun itu tadinya itu adalah nakiroh. Namun kemudian diidofahkan kepada aliyin, yaitu nama al-alam, Dimana itu termasuk dalam isim ma'rifah. Karena itu kalamu aliyin, ya karena dia diidofahkan kepada ma'rifah, maka kalamu di sini juga menjadi ma'rifah. Ya, kemudian yang berikutnya asabi'u an-nakiratul maqsudatu. Ya, nakiroh namun yang ditujukan atau dimaksudkan untuk sesuatu yang tertentu. Ya. Min baini anwa'il munada. Nah, nakiroh maksudah ini merupakan di antara macam-macam al-munada Ya, kita sering mendengarkan istilah nakiro maksudah itu ketika membahas munada. Karena memang itu merupakan salah satu ya, pembahasan atau macam dari munada. Nah, kita lihat catatan kaki di sini. Kita baca ya. I'lam, ya, ketahuilah أن هذه الأقسام تختلف في درجة التعريف. Ya ketahuilah bahwa macam-macam dari ma'rifah ini ya disebutkan tujuh jenis ma'rifah itu berbeda dari tingkatan ta'rifnya. Artinya isim yang ma'rifah itu memiliki tingkatan. Ya, mana yang paling ma'rifah sampai yang paling kurang ma'rifah. Nah, tujuh jenis ini itu berbeda tingkatan ta'rifnya, tingkatan kema'rifahannya. Faba'duha aqwa min ba'din. Ya, maka sebagian dari isim ma'rifah itu lebih kuat. Ya, lebih kuat titik ma'rifahnya dibandingkan yang lainnya. Bal Inna naw'al wahida qad yatafawatu fi darajati ta'rifihi. Bahkan, satu jenis atau satu macam dari isim ma'rifah itu terkadang berbeda dalam tingkatan ta'rifnya. Maksudnya bagaimana? Jadi mungkin salah satu jenis. Ya, contoh yang paling mudah domir. Ya. Domir itu ada bermacam-macam. Nah, setiap macam domir itu ya, ternyata memiliki tingkatan ta'rif yang berbeda. Ya, itulah yang disebut dengan qad yatafawatu di sini. Ya, terkadang satu jenis dari isim ma'rifah itu di dalamnya itu juga berbeda-beda tingkatan ta'rifnya. Wa ashharul aroi ya dan pendapat yang paling masyhur anna aqwal ma'arifi wa a'rafaha ba'da lafdil jalalati wa domirihi ya jadi pendapat yang paling masyhur bahwa isim ma'rifah yang paling kuat ya atau yang paling kuat ma'rifahnya wa a'rafaha ya dan yang paling ma'rifah ba'da lafdil jalalati ya setelah lafdul jalalah Allah dan domirnya, wa wadomirihi dan domir yang kembali kepada lafdul jalalah tersebut, huwa domirul mutakallimi. Ya. Jadi yang paling ma'rifah setelah lafdul jalal setelah lafdul jalalah itu adalah domirul mutakallimi. Ya, jadi domir mutakallim atau kata ganti orang yang pertama artinya yang sedang berbicara itu adalah eh, ma'rifah yang paling ma'rifah setelah lafdul jalalah. Thumma domirul mukhotobi. Nah, kemudian domir mukhotob. Artinya kata ganti orang kedua. Artinya yang sedang menjadi lawan bicara kita. Thummal alamu ya setelah domir mutakalim kemudian domir mukhatab kemudian al alam ya al alam yaitu nama ya wa huwa darajatun mutafawitatul quwwati fi darajati ta'rifi ya dan al alam ini itu juga memiliki tingkatan Ya, di mana tingkatan tersebut itu memiliki kekuatan yang berbeda dalam tingkatan ta'rifnya. Ya, jadi dalam al-alam itu juga ternyata ada tingkatannya. Wa yulhaqu bi alami syakhsi al-alamu bil ghalabati. Ya. Jadi ya al-alamu bil ghalabati itu diikutkan atau mengikuti al-alamu atau alam alamus syakhsi ya atau yalhaqu juga bisa bi alami syakhsil alamu bil ghalabati al alamu bil ghalabati itu tingkatannya mengikuti alamus syakhsi ya jadi yang paling ma'rifah itu adalah alamus syakhsi ya nama dari individu kemudian setelah, itu al alamu bil ghalabati Ya, ini nanti akan ada penjelasannya apa itu al-alamu bil ghalabah. Ya, contohnya seperti yang kemasukan al atau yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Nanti akan ada penjelasannya. Tapi artinya dalam alam tersebut itu juga memiliki tingkatan yang berbeda. Thumma domirul ghaibi. Ya. Kemudian tingkatan setelah itu adalah domir ghaib. Artinya eh, kata ganti orang ketiga. Alladhi ta'ayyana marja'ahu. Yang sudah ditentukan ya tempat kembali dari domir tersebut. Thumma smul isyarati. Ya, kemudian isim isyarah. Wal munada annakiratul maksudatu. Ya, dan munada, tapi munada yang annakirah al-maksudah. Ini nanti akan ada pembahasannya di munada. Wahuma fi darajatin wahidatin. Ya dan isim isyarah dan munada yang nakiroh maksudah itu ada dalam tingkatan yang sama. Mengapa? Li'anna ta'rifa bi kullin minhuma ya karena yang memakrifahkan di setiap dari keduanya biwasitatil qasdi ya melalui perantaraan maksud ya baik isim isyarah dan an-nakirah maksudah itu yang membuat dia ma'rifah itu adalah melalui perantaraan maksud ya alladhi yu'ayyinuhul musyaru ilaihi fismil isyarati ya yang maksud tersebut itu ditentukan oleh musyar ilaih kalau dalam isim isyarah ya artinya yang ditunjukkan ya itu yang menentukan maksudnya ya yang menjelaskan maksudnya Wattakhatubu ya fil munada annakiratil maksudati ya, dan juga yang menentukan maksudnya itu adalah takhatub. ya artinya terjadinya perbincangan ya pembicaraan itu yang menjadikan ta'rifnya atau yang menentukan maksudnya. Itu kalau dalam al-munada yang an nakirah al-maksudah. Thummal mausulu wal mu'arrafu bi al. Ya, kemudian tingkatan berikutnya adalah al-mausul dan yang dimakrifahkan dengan al. Wahuma fi darajatin wahidatin dan mausul dan mu'arraf bi'al itu ada dalam tingkatan atau derajat yang sama. Ammal mudhafu ila ma'rifatin fahuwa fi darajatil mudhafi ilaihi. Adapun suatu kata yang diidofahkan atau yang menjadi mudhaf untuk suatu isim ma'rifah, fahuwa fi darajatil mudhafi ilaihi maka itu mengikuti tingkatan dari mudhof ilaihnya. Ya, kita mengetahui tadi e, ma'rifah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, dari domir ana, eh, domir mutakalim, dan seterusnya. Ya. Maka e, suatu kata yang diidofahkan kepada isim ma'rifah itu mengikuti tingkatan dari mudhof ilaihnya tadi. Kalau diidofakan ke domir mutakalim, ya berarti tingkatannya tinggi. Ya, kemudian domir mukhotob, maka setelah itu, dan seterusnya. Ya. Oh, tapi di sini disebutkan, illa ingkana mudofan lid domiri. Ya, jadi domir ternyata ada pembahasan khusus, melainkan jika itu diidofahkan kepada domir fa innahu yakunu fi darajatil alami. Ya, maka uh, isim yang diidofakan kepada domir itu menempati kedudukan alam. Ya, ini nanti akan ada pembahasannya dalam alam. Qala ibnu Hisyamin, ya berkata Ibnu hisyam, rahimahullahu taala, ya salah seorang ulama yang termasuk juga dalam bidang nahwu, Hada huwal madhabus sahihu. Ya. Tingkatan yang dijelaskan ini itu merupakan madhab yang sahih. Ya, pendapat yang benar. Wa aqwal a'lami, ya dan eh, alam yang paling kuat tingkat ma'rifahnya, ya alam kan bertingkat. Yang pertama adalah asma'ul amakini. Ya, ternyata alam atau nama yang paling kuat tingkat ma'rifahnya itu adalah nama tempat. Ya, nama tempat itu yang paling kuat. Liqillati lishtiraki fiha. Ya, liqillati lishtiraki fiha. Ya, karena sedikitnya istirok, Ya, sedikitnya kesamaan ya dalam nama-nama tempat tersebut. Ya. ya. Misalnya nama tempat ya Semarang. Ya mungkin tidak banyak nama tempat yang bernama Semarang. Ya, atau Jakarta. Ya. Mungkin sangat sedikit. Ya mungkin hanya satu, tapi mungkin juga ada nama tempat lain yang dinamakan seperti itu. Ya. Padahal tujuan utama ma'rifah itu adalah untuk menentukan. Untuk menentukan. Jadi semakin sedikit ya kemungkinan kesamaannya ya seperti Semarang, Jakarta tadi, maka itu lebih kuat tingkat ma'rifahnya. Thumma asma'un nasi. Ya, kemudian nama-nama manusia. Ya, itu lebih lemah tingkatannya daripada nama tempat. Karena misalnya nama Muhammadun. Ya kita mengetahui Muhammadun nama orang. Akan tetapi ya orang yang memiliki nama Muhammadun itu lebih dari satu. Ya mungkin banyak. Ya karena itu belum sangat kuat ya, belum kuat untuk dapat menjadi uh, sesuatu yang membedakan dari yang lain. Mungkin ada Muhammad yang dokter, Muhammad yang guru, dan lain sebagainya. Thumma asma'ul ajnasi. Ya, kemudian isim-isim jenis. Ya. Kemudian wa aqwa asma'il isyarati ma kana lil qurbi. Sedangkan isim isyarat yang paling kuat tingkat ma'rifahnya itu yang pertama adalah yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya isim isyarat yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Thumma ma kana lil wasti. Ya, kemudian isim isyarat yang menunjukkan sesuatu yang pertengahan jaraknya. Thumma makana lil bu'di. Kemudian isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Alal qawli bi anna lil musyari ilaihi thalatha maratiba. Ya, tapi ini mengikuti pendapat ya bahwa untuk musyar ilaih itu ada tiga tingkatan. Ya, jadi kalau misalnya kita mengikuti pendapat bahwa musyar ilaih itu ada tiga tingkatan, yaitu dekat, menengah, dan jauh, maka tingkatannya seperti ini. Kama sayati insya'allahu fi asma'il isyarati. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insya Allah dalam bab isim isyarah. Wa aqwa anwa'i al allati lil ahdi. Ya, dan al ya kita mengetahui nanti al itu akan ada banyak jenisnya. Dan al yang paling kuat tingkat ma'rifahnya itu adalah al al-ahdiyah. Ya. Nanti kita akan pelajari apa itu al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Nah, yang paling kuat itu adalah al-ahdiyah. Ya. Maka natfihi al lil ahdil huduriyi. Di mana al-ahdiyah itu nanti juga akan ada macam-macamnya. Ya. Yang di dalamnya itu ada al lil ahdil huduriyi. Yaitu al untuk ahdi huduri. Nanti akan ada penjelasannya. Thumma maka fihi linnau'ainil akharaini minal ahdi. Kemudian dalam al lil ahdi ini itu juga ada dua macam yang lain dari al-ahdi. Ya, yaitu lil ahdi az ya, kemudian lil ahdi az Ya, ini nanti juga ya, jadi nanti dalam pembahasan al itu ada al lil ahdil lil, ahdi kemudian al lil ahdil lil ahdi Kemudian al lil ahdil huduriyi. Ya, nanti akan ada dalam pembahasan al. Ya, atau mu'arraf bi al atau mu'arraf bi ada ta'rifi. Kemudian summa lil jinsi. Ya, kemudian tingkatan berikutnya adalah yang untuk jenis, ya al yang jinsi ya. Ya, maka catatan kaki ini itu menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam isim ma'rifah dari sisi kemakrifahannya. Ya. Mithlu, ya kembali ke atas kita, contoh dari yang nakira maksudah itu adalah ya talibu ajib. Ya, ya talibu, nah talibu ini dibaca mabani dengan tanda rofaknya. Sehingga kata tolibu di sini, tadi ya tolibu ajib, ya wahai seorang pelajar, ya tapi yang saya tentukan, jawablah. Maka kata tolibu ini, ya itu adalah nakiroh. Tapi nakiroh yang dimaksudkan. Ya, maka nakiroh yang dimaksudkan, itu nanti ada dalam pembahasan munada, itu dibaca, yang mabeni di atas tanda rofaknya. Ida kunta turidu wahidan muayyanan. Ya, engkau mengatakan ya talibu ajib jika engkau yang menginginkan seorang pelajar yang tertentu. Wa makna ma'na qawlihi nakiratun qabilu al ila akhirih. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya, nakirah itu adalah yang menerima al ya, dan seterusnya ay annan nakirota ismun qabilu lafzi alilladhi yu'athiru fiha ta'rifa. Ya, jadi nakirah itu adalah isim yang menerima lafat al di mana lafat al tersebut itu dapat memberikan pengaruh. Ya, pengaruhnya adalah berupa pemakrifahan menjadikan isim tersebut ma'rifah. Au waqi'un mauqi'ama qad dzukira. Atau isim tersebut menempati kedudukan, ya kedudukan apa? Ma qad dzukira. Ai mauqi'a alil mu'athirati. Ya. Yaitu kedudukannya al yang dapat memberikan pengaruh tadi, pengaruh ta'rif. Wa ghairun nakirati ma'rifatun. Dan yang selain nakirah itu adalah ma'rifah. Thumma dzakara anwa'aha ada sabi'i. Ya, kemudian eh, Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan macam-macam dari ma'rifah ya, kecuali yang ketujuh. Ya, kecuali yang ketujuh. Ya, tadi yang pertama itu domir, kedua alam, ketika isim isyarah yaitu disebutkan ya domir tadi contohnya adalah hum ya kemudian alam itu ada di Hindu isim isyarah ada di di isim mausul ada di alladhi kemudian al-mu'arraf bi al ada di al-ghulam kemudian al mudaf li ma'rifah itu ada di ibni nah an-nakirah maksudah itu tidak disebutkan di sini yang ketujuh walam baha lidaiqin nazomi. Ya, dan beliau juga tidak mengurutkannya tadi. Ya, tidak mengurutkan dari yang pertama ya sampai yang keenam. Ya, karena apa? Ya batasan nazom. Ya, karena batasan nazom. Ya, karena nazom itu ya ada rimanya, ada akhirannya yang harus disesuaikan. Ya. Wasayati zikrul khamsatil ula muttasilatan. Ya, dan akan datang penjelasan ya lima macam yang pertama tadi. Ya, lima macam yang pertama tadi itu akan datang penjelasannya muttasilatan secara bersambung. Ya, karena setelah bab ini nanti pembahasannya domir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, kemudian alismul mausul, kemudian al-mu'arraf bi'adati ta'rif. Ya, jadi mutasilatan bersambung. Amma sadisu wassabi'u fanushiru ilaihima fi akhiri babil mu'arrafi bi'al insya'allahu. Adapun yang keenam, ya keenam itu tadi mudhaf kepada ma'rifah, dan juga yang ketujuh, yaitu an nakirah al maqsudah Maka kami akan mengisyaratkan kepada keduanya, yaitu kepada jenis yang keenam dan ketujuh tadi, di akhir bab al-mu'arrafu bi'al. Ya, jadi nanti pembahasannya tidak khusus, tapi akan dijelaskan, ya, diisyaratkan pada akhir bab mu'arraf bi'al. Insya Allahu ta'ala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.